Sebagaimana telah disampaikan dan kita dengar di berbagai majelis ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah bahwa kebaikan seorang itu hanya ketika seorang dia bersama dengan ilmu. ketika seorang dia tidak memiliki kepahaman tentang agama. Sebagaimana hadis yang telah beliau sampaikan tadi, dia ada di antara dua kemungkinan mara bahaya yang mengancam dia. Kalau dia tidak menjadi ahlus syahwat, mengikuti awan nafsu dia, tenggelam dalam syahwat maksiat. Karena tidak ada hatinya kecenderungan kepada agama dan dia juga tidak memiliki kefahaman agama. Hatinya tidak ada kecenderungan kepada agama dan dia juga tidak memiliki ilmu agama sehingga kehidupannya secara umum tenggelam di dalam syahwat. Atau seorang terkadang memiliki semangat beragama yang tinggi. Ada kecenderungan agamanya yang kuat, akan ah, tapi dia tidak mendapatkan bimbingan agama yang sahih, tidak mendapatkan bimbingan agama yang benar. Maka dia bisa menjadi orang-orang yang hulu dalam beragama. Sebagaimana kalau dalam sejarah perjalanan kaum muslimin dikenal dengan istilah di antara Fir'aqobalah adalah khawarij yang orang-orang khawarij ini dikatakan Nabi ketika Nabi ingin membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah alim jami'an tahkiruna salatakum ma'a salatihim wasiyamakum ma'a siyamihim kalian akan memandang rendah enteng tidak seberapa sholat kalian dibandingkan dengan sholat mereka. Puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka. Artinya orang-orang khawarij mereka adalah orang-orang yang menampakkan bahirnya adalah ahlul ibadah. Masya Allah ibadahnya. Sehingga dikenal mereka orang-orang yang sampai ngapal. Ngapal batuknya, ngapal dengkulnya karena banyaknya sujud dan lamanya sujud. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Abu Bakar untuk menemui seseorang yang dia adalah seorang khawarij. Abu Bakar temui, dia sedang dalam keadaan sholat. Bagaimana dia akan membunuh orang yang sholat? Lama sholatnya. Umar juga demikian. Akan tapi ikhwati billah rahimana rahimakumullah. Orang-orang khawarij yang mereka secara zahir demikian keadaannya. Nabi katakan mereka adalah kila bunar. Mereka adalah anjing-anjingnya neraka. Di mana letak yang membuat mereka tergelincir dari agama ini. Keadaan yang Nabi ceritakan, yang Nabi sebutkan tentang mereka adalah mereka adalah sufahaul ahlam. Orang-orang yang safi, orang-orang yang bodoh tentang agama. Dan di antara kebodohan mereka itu, mereka tidak bersama dengan para ulama tidak bersama dengan para ulama kibar. Sehingga ketika sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berdialog dengan orang-orang Khawarij satu di antara yang beliau katakan adalah tidak ada seorang sahabat Nabi satupun yang bersama dengan kalian. Tidak ada seorang sahabat Nabi pun yang bersama dengan kalian. Artinya kalian tidak bersama ulama sama sekali. Ikhwati billah rahimana rahimakumullah. Ini bahayanya ketika seorang dia tidak memiliki kefahaman agama yang benar. Walaupun dia memiliki semangat beragama yang tinggi. Sehingga orang imam terjerumus dalam tafril. Wa imma terjerumus dalam ifrat. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala beliau katakan Ma Allah bi amrin illa wali syaitan nasghatan. Tidaklah Allah perintahkan dalam sebuah perkara kecuali syaitan memiliki dua cara untuk menggelincirkan manusia. Imma bitafriltin boleh jadi dengan cara tafrid. Itu taksir. Dia meremehkan, melecehkan, tidak perhatian, tidak peduli dengan agama. Sehingga dia tidak mau dia punya pertimbangan sama sekali dengan agama. Tidak ada kecenderungan sedikit pun dengan agama. Tenggelam dalam syahwat, tafrid, taksir, wa imma bi ifratin wa ghuluwin atau dengan ifrat itu hulu melampaui batas melampaui batas ini pula juga tidak berjalan di atas jalan yang lurus oleh karena itulah ikhwati billah kita tidak akan bisa selamat dari Tafril dan ifrat kita tidak akan bisa selamat dari ifrat dan Tafril kecuali kita punya perhatian dengan ilmu. Oleh karena itulah, Ekotibillah billah rahimani wa Allah Subhanahu wa taala diantaranya menjelaskan tentang ilmu ini dengan ungkapan yang itu menunjukkan tentang mutlaknya dan kesempurnaan bagi kehidupan manusia. Yang pertama Allah ungkapkan ilmu dengan ar-ruh. Yang kedua Allah ungkapkan ilmu dengan an-nur. Dan Allah juga tamsilkan ilmu dengan al-ma' Sebagaimana di antaranya Allah katakan dalam sebuah ayat. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruhan, ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ungkapkan wahyu itu risalah yang Allah turunkan kepada nabi dengan istilah ar-ruh, sesuatu yang akan memberikan kehidupan. Sesuatu yang akan memberikan kehidupan. Sehingga ikhwan billah Kehidupan itu ada dua. Hayatul abdan, kehidupan jasad kita, badan kita. Dan hayatul qulub, kehidupan hati. Kalau hayatul abdan, kehidupan jasad kita, badan kita ini, diawali pada ditiupkannya roh pada bulan keberapa? Ikhwan? Bulan keempat. Empat puluh hari pertama empat puluh hari kedua alokoh, empat puluh hari ketiga empat puluh empat puluh empat puluh berapa hari? Seratus dua puluh berapa bulan? Empat bulan. Maka Allah lalu perintahkan malaikat untuk meniupkan roh dan itulah awal kehidupan jasad. Ada gerakan-gerakan kehidupan itu adalah rohnya jasad. Begitu nanti roh ini hilang, maka jasad menjadi jasad yang mati. Akan tapi, kehidupan hati ada sendiri rohnya. Rohnya yaitu risalah yang dihembuskan, yang ditiupkan, yang diajarkan kepada seseorang. Begitu dia menerima ajaran agama, baru ada kehidupan, keimanan di dalam hatinya. Dan kehidupan hati ini billah ditandai dengan adanya gerakan untuk menyambut seruan-seruan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah katakan dalam sebuah ayat, Ya ayuhalladzina amanu stajibu lillahi wali rasulihi lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah Allah dan Rasulnya ketika keduanya menyeru kepada kalian, lima yuhyikum. Sesuatu yang akan memberikan kehidupan bagi kalian. Sehingga ciri adanya kehidupan iman itu adalah dia menyambut seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling sempurna kehidupannya Orang yang paling cepat, paling segera, dan paling bersemangat dalam menyambut seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan pula dengan nur cahaya yang bisa kemudian memberi, eh, menjela, eh, yang bisa kemudian memberikan kejelasan semua perkara dengan cahaya maka jelaslah semua perkara terang benderang. Dia bisa membedakan segala-galanya. Waja'alna lahu nuran. Waja'alna lahu bi nuran yamsi bi finnas. Dan kami jadikan baginya cahaya. Sebagaimana Allah katakan, apa mangkana maitan fa'ahyainahu waja'alna lahu nuran yamsi bihi finnas. Kama mataluhu fi zulumat laisa biharijin minha. Apakah orang yang tadinya mati? Mati apa ya ikhwan? Bukan mati jasadnya, mati hatinya. Tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulnya, tidak mengenal agama, tidak mengenal jalan ke surga, jalan ke neraka, nggak mengenal. Lalu kami hidupkan, yaitu dengan risalah yang diajarkan oleh Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ada gerakan kehidupan. Ada perubahan dalam kehidupan dia. Wajah Allah nuran dan kami jadikan risalah itu sebagai cahaya. Sehingga dengan ilmu itu ibaratnya dia memiliki cahaya dan semakin sempurna ilmunya, semakin sempurna cahaya yang dia miliki, dan semakin dia tidak memiliki ilmu, semakin gelap. Semakin dia mengalami suasana yang gelap. Yang paling gelap adalah orang yang paling tidak memiliki ilmu. Yang dengan ilmu itu dia berjalan di tengah-tengah manusia. Apakah yang seperti ini sama dengan orang mereka berjalan di tengah-tengah kegelapan yang bahkan tidak bisa keluar di kegelapan tersebut? Allah katakan orang tidak punya ilmu, tidak berjalan di atas ilmu, maka dia berjalan di atas kegelapan. Ah, rahimakumullah. Inilah dua kesempurnaan kehidupan manusia. Kuwatul amal dan akuatul ilmi wa kuwatul amal. Sebagaimana Al-Imam Ibn Qayyim pula katakan bahwa kamalul insan, kesempurnaan manusia itu porosnya dua. Kesempurnaan manusia itu porosnya dua. Itu ma'rifatul haq anil batil dan itarul hak alal batil. Mengenalnya dia tentang kebenaran dari kebatilan dan senantiasa dia bisa memenangkan kebenaran di atas kebatilan. Ini adalah penentu kesempurnaan manusia. Yang pertama Pak Ikhwan, ma'rifatul haq anil batil. Yang kedua, iqarul haq alal batil. Yang pertama berkaitan dengan apa? Kekuatan ilmu. Ini kesempurnaan ilmu dia. Yang kedua berkaitan dengan kekuatan amal. Kemampuan dia untuk senantiasa mengamalkan ilmu, mengalahkan kebatilan, ini adalah poros kesempurnaan manusia. Hadis ini, ikhwan, manusia terbagi menjadi empat. Yang pertama adalah orang yang paling sempurna ilmu dan amalnya. Orang yang mereka berilmu dan orang mereka beramal. Inilah kelompok yang terbaik. Kelompok yang paling sempurna. Yang Allah katakan mereka dengan istilah Zul aidi wal absor mereka pemilik al-aid, kekuatan, yaitu kuwatul amal, wal absar, dan mereka memiliki kekuatan ilmu, yaitu melihat, membedakan segala perkara. Semakin sempurna ilmunya, maka semakin sempurna eh, dan semakin sempurna, eh, semakin sempurna ilmunya dan semakin sempurna amalnya, semakin sempurna kedudukan dia di sisi Allah SWT. Yang kedua, Or kebalikan dari yang pertama. Tidak punya ilmu dan juga tidak punya amal. Ini orang yang paling jelek. Tidak punya ilmu dan tidak punya amal. Yang ketiga, orang yang punya ilmu tetapi kekuatan amalnya lemah. Sehingga ilmunya tidak mendorong dia untuk beramal. Yang keempat, orang yang punya semangat beramal, punya kekuatan semangat beramal, tapi tidak ada ilmunya. Atau lemah dalam hal ilmunya. Uh, dari keempat kelompok ini yang layak untuk memimpin dan menduduki derajat imamah kepemimpinan hanya pada kelompok yang pertama ini yang dikatakan oleh Allah dalam ayat waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun dan kami jadikan di antara mereka a'immah para pemimpin orang-orang yang mereka terdepan menjadi para pelopor-pelopor kehidupan. Apa yang mereka lakukan? Yahduna bi amrina. Mereka memimpin manusia dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mer yang menjadikan mereka berada dalam derajat imam? Apa yang membuat mereka terangkat ke derajat imam? Lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ini tatkala mereka memiliki kesabaran dan mereka terhadap ayat-ayat kami memiliki keyakinan. Lama sobaru ini adalah kuwatul amal, kekuatan amal. Orang untuk dia bisa selantiasa mewujudkan amal, ikhwanibillah, itu harus memiliki kesabaran. Oleh karena itulah, untuk mewujudkan semua perintah Allah, untuk bisa meninggalkan semua larangan Allah, untuk bisa dia senantiasa ini teguh di atas musibah dari takdir-takdir Allah, ini yang dibutuhkan adalah as kesabaran. Sehingga dia akan menjadi seorang pribadi yang tangguh dengan kesabarannya itu. Kemudian, untuk dia bisa beramal yang benar, itu membutuhkan ilmu. Sehingga ketika bergabung antara al-ilmu wa sabru, wa kanu biayati yukinina kuatul ilmi, kekuatan ilmu. Bersatunya antara kuatul ilmi wa kuatul amal, maka inilah yang akan mengangkat seorang ke derajat imamah. Ke derajat ini seorang imam Nabiullah Ibrahim alaihissalam di antara contoh, satu di antara contohnya yang Allah jadikan imam di antara para manusia dan berkumpul pada Ibrahim ini kuatul ilmi wa kuatul amal kekuatan ilmu dan kekuatan amal oleh karena itu ya khotibillah rahimahnya rahimakumullah hendaknya kita tidak pernah memisahkan dari majelis-majelis ilmu dan khususnya tentunya adalah majelis-majelis ilmu dalam bimbingan para ulama dan ulama-ulama kibar, ulama-ulama senior, ulama-ulama yang mereka telah memakan kehidupan asam garamnya kehidupan dan telah tua ilmunya hendaknya senantiasa kita kembali kepada para ulama kibar dan itulah diantara kewajiban yang Allah wajibkan pada kita fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bertanyalah kalian kepada ahlu dikri, orang-orang yang mereka memiliki pemahaman tentang risalah Allah, para ulama, para nabi, para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Dan nanti katakan, Al-barakatu akabirikum Keberkahan itu bersama dengan para ulama, kibar kalian. Sehingga diantara bimbingan para ulama juga, ikhwanifillah rahimah rahimakumullah, apabila terjadi sebuah ikhtilaf dalam sebuah permasalahan, maka kembalilah senantiasa kepada ulama kibar. Atau pilihlah pendapat-pendapatnya para ulama kibar. Ini diantara kaidah dalam menghadapi masalah fitan, masalah fitnah-fitnah yang ada. Sehingga itu akan lebih menyelamatkan dan demikian bimbingan para ulama di dalam masalah menghadapi berbagai macam ini fitnah-fitnah yang ada. Ah, ikhwati billah rahimakumullah, pembahasan kita pada siang hari ini kita akan mengangkat tema bahwa akhlakmu adalah cerminan akidahmu. Di sini kita bisa sekilas melihat sebagaimana yang sudah kita katai semuanya bahwa kehidupan seorang muslim itu ditentukan oleh akidahnya. Tidak ada maknanya semua perbuatan yang dia miliki tanpa tumbuh dari akidah ini. Oleh karena itulah, semua nabi dan rasul mereka bersama dengan semua masalah yang dihadapi. Tiap nabi dan rasul itu menghadapi permasalahan yang berbeda-beda. Sebagaimana permasalahan yang dari nabi Nuh, nabi Hud, nabi Saleh, Nabiullah Lut, Nabiullah Shu'aib itu menghadapi masyarakat dengan problem atau dengan masalah yang berkembang berbeda-beda. Tetapi tidak ada seorang nabi pun yang mereka berdakwah kecuali berangkat dari akidah. Ini menanamkan tauhid. Sebagaimana yang sudah kita dapatkan pelajaran ini insya Allah di berbagai macam majelis yang kita ikuti. Bagaimana Allah berkisah tentang dakwahnya Nabi secara global atau dakwahnya Nabi secara khusus? Bagaimana Allah katakan tentang dakwahnya para nabi secara global? Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang setiap rasul yang datang ke tengah-tengah umat ini senantiasa seruannya adalah Anibudullaha wajitani tauhid. Sembahlah Allah dan jauhkanlah diri Anda dari tauhid dan jauhi tauhid. Ini adalah tauhid. Ini adalah kalimat la ilaha illallah. Sehingga ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma memberikan catatan kaitan uh, tentang ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka beribadah kepadaku. Wa makna ya'buduni ay eh, liyuwahidun. Agar kalian mentauhidkanku. Pertanyaan ikhwan. Kira-kira, kira-kira, apa pentingnya perkataan sahabat Ibnu Abbas liyak buduni dengan liyuwahiduni. Diharapkan para ikhwan merapat ke depan. Antum coba berdiri dulu semuanya. Semuanya berdiri. Udah berdiri semua. Yang duduk berdiri. Berdiri dulu. Udah berdiri, udah maju-maju. Ah, duduk. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan termasuk bagian ayat wa idza qila lahum tafasahu fil majalis fafsahu yafsakhillahu lakum. Ikhwan bila rahimana rahimakumullah. Apa kira-kira arti penting dari perkataan Al-Imam Al-Sahabat Ibn Abbas liyak buduni dengan liyuwahiduni. Apa kira-kira? Arti pentingnya apa? Kok dadak ditegaskan kalimat liya buduni dengan liwahiduni. Apa kira-kira? nggak ada hadiahnya ini. Hadiahnya pas fas'alullah. Minta kepada Allah. Jazakallah khair. Insyaallah khairun wa abqa. Apa ikhwan kira-kira? Ma'a arti pentingnya li, liwahiduni dalam cara Ibnu Abbas ketika membacakan ayat liyak buduni ay eh, liwahiduni. Kira-kira apa arti pentingnya itu? Udah pelajaran tauhidnya ada nggak pelajaran di sini? Pembahasan kitab tauhid ada nggak? Ada. Iya. apa kira-kira arti pentingnya? cara Ibnu Abbas, liwahiduni dalam makna dalam ayat li, liyak buduni. Mana yang santri mana? Apa kira-kira ikhwan? Apa arti pentingnya apa di situ? Gimana? Terus gimana maksudnya? Arti pentingnya gimana? Biar orang tahu, oh ternyata catatan belum penting sekali untuk kita perhatikan. Gimana penjelasannya? Gimana yang lain? Antum? Gimana ya kawan? Mau ditunjuk berdasarkan panjangnya jenggot? Atau gimana? Ada yang mau ungkapkan? Iya. Gimana Pak? Iya terus? Arti pentingnya di mana? Iya, iya pernah, iya betul. Terus supaya lebih penting lagi. <laughs> Saya tahu kalau lebih penting lagi. Ya ikhwan, jadi beliau tegaskan pada kalimat liyak buduni dengan liwahiduni. Jangan sampai orang dia hanya punya gambaran Pokoknya saya sudah beribadah kepada Allah. Enggak, enggak cukup. Sampai Anda betul-betul mentauhidkan Allah. Kalau Anda tidak bertauhid, Anda tidak dianggap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Nah, ini pentingnya di situ. Apa buktinya? Jadi kalau seandainya ada orang dia sudah sholatnya sampai batuknya bonyok, Kemudian sudah infak sodakoh, Masya Allah sudah sangat buahnya haji berkali-kali, setahun sekali. Iya. Haji setahun sekali atau dua kali. Ya haji paling maksimal setahun sekali. Haji berkali-kali udah berapa tahun Masya Allah. Umroh berkali-kali boleh jadi tiap bulan atau mungkin tiap berapa minggu sekali. Tapi Jangan pede dulu, jangan berbangga dulu, Anda sudah dianggap beribadah kepada Allah belum. Sampai Anda mewujudkan sebagai pribadi yang bertauhid. Apa buktinya ikhwan? Antum harus tahu tentang wakil kenyataan masyarakat Quraisy. Masyarakat Quraisy. Bagaimana masyarakat Quraisy itu? Masyarakat Quraisy yang kafir musyrik Jangan antum bayangkan dan jangan kita bayangkan mereka itu minta maaf kayak orang PKI di negeri kita. Enggak. Orang yang tidak kenal Allah, orang yang tidak orang mengingkari Allah, enggak. Mereka bahkan orang-orang yang sangat-sangat mengenal Allah, boleh jadi keyakinan mereka tentang Allah lebih tebal dibandingkan dengan masyarakat kita secara umum. Sehingga kalau mereka ditanya, wala insal tau man khalaqas samawati wal arda, layakulun Allah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Kalau ditanya siapa yang mengatur seluruh alam jagat raya, wa mayudabirul amra, saya kulun Allah. Mereka pasti akan mengatakan Allah. Dan seterusnya. Ini ayat-ayat seperti ini sangat banyak. Bahkan tidak hanya mereka itu hanya punya keyakinan tentang Allah. Dan keyakinan mereka Masya Allah. Antum bayangkan. Waktu Abdul Muttalib menghadapi serangan Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah. Kata Abdul Muttalib, penduduk Quraisy suruh nyingkir ke bukit-bukit. Nyingkir aja. Nggak mungkin bisa menghadapi Abraha. Kemudian ketika dia dipanggil oleh Abraha, di antara perkataan Abdul Muthalib, kembalikan onta-onta itu kepada kami karena kami adalah Rabbul Ibil, pemilik onta. Tentu Abraham terkejut. Ini orang Ka'bah, bangunan tempat yang paling mereka sucikan dan akan yang paling mereka agungkan mau dihancurkan, kok urusannya itu malah hanya urusan onta nih tok. Seberapa penghargaan mereka kepada tempat suci ini. Tapi jangan salah paham ikhwan. Apa kata Mutalib? Kalau soal Ka'bah itu ada pemiliknya sendiri. Urusannya kalau menghancurkan Ka'bah dengan pemilik Ka'bah. Yaitu Allah Swt. Oh, menunjukkan betapa luar biasanya kuatnya keyakinan mereka tentang Allah Swt. Kemudian ikhwan, yang kedua. Orang-orang kafir Quraisy bukan hanya percaya tentang Allah, mereka punya banyak aneka ragam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling nyata satu, mereka itu setiap tahun itu ada gerakan itu ada ibadah haji sebagaimana yang kita lakukan. Berdatangan orang dari luar negeri, dari luar daerah, luar wilayah mereka berdatangan untuk mereka berhaji. Sehingga di antara orang-orang Quraisy dikenal orang-orang yang mereka dermawan untuk membuatkan makanan untuk jamaah haji. Walaupun haji mereka sudah haji yang bercampur dengan syirik dan bid'ah. Syiriknya, talbiah mereka, talbiah syirik. Talbiahnya mirip dengan talbiah kaum muslimin, akan tapi ada tambahan yang fatal labbaika la syarika labbaika la syarikalak illa syarikan huwalak tamliku huwa mamalak. Ini talbiyah orang-orang musyrikin. Sehingga ada tambahan yang buat fatalnya ini akidah mereka. Kemudian di antara bid'ah mereka, mereka tawaf dengan cara uto bleteng. Tahu nggak? Uto bleteng. Yaitu telanjang bulat bulat atau persegi. Pokoknya telanjang total. Mereka diantaranya berkeyakinan orang-orang yang masuk ke tanah haram dan tidak mendapatkan pakaian halal, maka mereka mending kemudian copot semua bajunya dalam rangka menghormati ya ini tanah haram, ini wilayah haram ini, sehingga mereka mending top dengan cara telanjang bulat dalam rangka untuk umrah supaya tidak ada menempel barang haram di dalam jasadnya itu. Ini adalah pikiran mereka. Sehingga intinya mereka punya ibadah, yaitu ibadah haji di antaranya. Kemudian mereka juga punya ibadah doa. Bahkan doa mereka boleh jadi lebih sempurna dibandingkan dengan doanya orang musyrik di zaman kita ini. Pelaku syirik di zaman kita ini. Orang-orang musyrikin di zaman Nabi itu kalau sedang terjepit satu perkara, itu benar-benar doanya itu sempat murni, tulus, hanya mereka tujukan kepada Allah semata. Semua yang mereka sembah selain Allah itu bala, hilang, lenyap. Sehingga betul mereka tinggal hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina palam din. Falamma ilal bari idaum yusyrikun. Wa idza ghasiyahum maujun kadzulali da'awallaha mukhlisina lahuddin. Mereka ketika sedang berlayar di lautan, lalu ada marah bahaya, ombak mengepung bagikan gunung yang mengepung mereka, maka mereka total menuluskan, memurnikan doanya total hanya kepada Allah Ta'ala. Sehingga mereka memiliki saat betul-betul memurnikan doanya untuk Allah. Orang sekarang, ikhwan, yang bahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah sudah di waktu senggangnya ya musyrik di waktu terjepitnya juga musyrik ketika mereka sedang terjepit bukan ya Allah ya Allah ya Rabb ya Rabb bukan ya Husain ya Husain ya wali fulan ya wali fulan ini adalah syiriknya itu daim jadi terus menerus berlangsung sepanjang waktu ini lebih parah syiriknya dibandingkan dengan musyrikin pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka biasa puasa pada 10 Muharram Ashura itu merupakan puasa yang sudah menjadi kebiasaan puasanya orang-orang musyrikin jahiliyah. Kemudian mereka juga yaitu memiliki nadar kayak Umar dia ketika masuk Islam sempat mengatakan jangan ya Nabi Nadar tu fil jahiliyah, aku pernah pendata di zaman jahiliyah untuk itikaf semalam di Masjidil Haram. Tunikan dia ya Umar. Singkat cerita ikhwan, bahwa mereka adalah kaum yang tidak sekedar mengenal Allah, bahkan memiliki berbagai macam ibadah-ibadah kepada Allah, akan tapi mereka Allah katakan seperti tidak beribadah kepada Allah. Mereka bukan orang beribadah kepada Allah. Padahal mereka punya macam-macam ibadah kepada Allah. Di mana letaknya di mana ikhwan? Kenapa Allah menganggap mereka tidak beribadah kepada Allah? Kenapa ikhwan? Di mana letaknya? Hah? Letaknya di mana? Kuncinya di mana? Mereka dianggap tidak beribadah kepada Allah itu kuncinya di mana? Karena mereka belum totalitas menjadikan ibadahnya hanya kepada Allah. Allah nggak mau kalau ibadahnya itu dicabangkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah telah tegaskan dengan pengumuman Allah apa? Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwa agama Allah adalah agama yang murni. Agama yang Allah tidak butuh dan tidak mau kalau dicampur-campur, nggak mau. Sebagaimana Allah mengumpamakan tentang ikhlas, tentang kemurnian itu yang paling bagus tamsilnya Allah. Banyak orang buat tamsil tapi malah gila gilani. Tahu nih gak? JCI. Ikhlas kui nih koyo kamu ke belakang terus plung-plung-plung sudah pada itu nggak diinget lagi. Ada nggak orang ke belakang dan habis plung-plung diinget terus iman-iman metu. Nggak ada kan? Gak ada ikhlas. Wah itu ikhlas kayak gitu. Elek timen. Contohnya menjijikan. Tapi kalau Allah buat contoh Masya Allah ikhwan. Ikhlas itu seperti yang Allah contohkan yaitu laban. damin wa farsin. Yaitu susu yang keluar antara damin wa farsin, darah dan kotoran. Tapi yang keluar itu adalah susu yang khalisan. Susu yang murni. Gak ada kecampuran kotoran, gak ada kecampuran darah. Murni. Nah, di tengah-tengah keluarnya di antara darah dan kotoran ini yang keluar susu yang murni. Nah, Allah pengen betul-betul ibadah kita dimurnikan kayak gitu. Gak ada kecampuran syirik walaupun setetes Allah gak mau. ini bila rahimani rahimakumullah. Ini yang Allah inginkan. Sehingga ibadah itu Allah minta ditotalitaskan. Kemudian penting sekali ikhwan, Han, Anda harus paham tentang hakikat tauhid. Setelah Anda tahu masyarakat musyrikin itu satu mengenal rububiyah Allah. Yang kedua, mereka pun juga memiliki amal ibadah kepada Allah Swt. Tetapi mereka itu masih belum memurnikan totalitas ibadahnya kepada Allah maka mereka dianggap musyrik dan kafir dan Allah tidak menerima model penghambaan yang seperti itu. Oleh karena itulah kepada bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat secara umum yang mereka sudah merasa memiliki banyak ibadah, maka jangan berbangga dulu sampai pertanyaan berikutnya, sudahkah saya melepaskan semua jenis kesyirikan di dalam ibadah saya. Baru itu kemudian kita berharap ibadah kita betul-betul bermanfaat di sisi Allah SWT. Kemudian yang ketiga yang harus antum kita pahami sama-sama ikhwan, ketika kita sudah tahu mereka itu yakin tentang Allah, punya ibadah, sekarang bagaimana bentuk syiriknya mereka kayak apa? Apakah ketika mereka menyambah Lata, Uzza dan Manat, keyakinan mereka tentang Lata, Uzza dan Manat itu seperti keyakinan mereka tentang Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan dan seterusnya. Bagaimana ikhwan? Saya ulangi lagi pertanyaannya. Apakah ketika mereka menyembah Lata, Uzza, Manat dan yang lain-lainnya itu, apakah keyakinan mereka tentang Lata, Uzza, Manat seperti keyakinan mereka tentang Allah bahwa yang mereka sembah itulah tahu zaman itu yang juga menciptakan, menghidupkan, mematikan segala macam. Bagaimana? Enggak. Ini yang harus total menjadi kesimpulan Anda, kesimpulan kita. Terus kalau begitu, apa sekarang itu? Apa bentuk kesyirikan mereka itu di mana dan bagaimana? Ini yang Allah tegaskan setelah Allah katakan ala lillaitinul khalis walladzina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, maka mereka mengatakan kami ini menyembah mereka tidak ada tujuan lain, tidak ada maksud lain, tidak ada keyakinan lain kecuali yang kami sembah itu apa? liyuqarribuna ilallahi sulfa supaya semata-mata menjadi perantara untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuknya apa ikhwan? Bentuk kesyirikan mereka apa? Keyakinan mereka bahwa yang mereka sembah itu akan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah letak syiriknya mereka. Mengangkat makhluk menjadi perantara untuk mengantarkan kepada Allah supaya makhluk itu mengantarkan dia kepada Allah, maka hati mereka tertuju kepada makhluk-makhluk ini. Ibaratnya mereka ingin mencari ridhonya para makhluk yang jadikan perantara tersebut supaya makhluk ini kemudian membawa dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Ya. Ikhwani billah, ini akan antum bisa pahami, akan antum tahu persis hakikat yang ada di masyarakat ketika mereka datang ke kuburan. Yaitu ke kuburan para wali diantaranya. Kalau antum bilang Pak penjeningan. teng kuburan Kato seniki niku musyrik. Oh, mesti bakal jingkirat. Dia bakal terkejut. Antum bisa dilinggis. Ngawur. Saya nggak pernah menyekutukan Allah gini. Nah terus pripun penyanyian di sini kata dia saya itu yang saya sembah Allah SWT keyakinan saya itu semuanya kepada Allah Ning yang dikubur ini ini wali dia itu derajatnya tinggi orang suci dekat dengan Allah Swt. sedangkan saya ini orang yang kotor belepotan dengan dosa dan maksiat. Orang yang beradab itu kalau mau menghadap kepada bos itu mesti melalui orang-orang dekatnya bos. Kayak antum mau menghadap presiden maka harus pakai orang-orang dekatnya presiden. Gimana jawabnya? Benar juga ya. <laughs> Antum mau mengingkari malah katut. Ikhwanillah, pertama, Pak, Allah itu nggak sama dengan Pak Presiden. Ini pertama. Laisa kamsilisi. Allah tidak sama dengan sesuatu. Yang kedua, ikhwan Villa, kalau Bapak itu seperti ini, sesungguhnya pelak. atau tahu nggak pelak? Persis plek, persis plek. Gak ada bedanya seujung rambut pun. Kayak dua pasang sendal, dua sendal plek. Itu gak beda belas dengan perbuatan musyrikin pada zaman Rasulullah nggih ngoteniku. Ya kayak gitu. Sehingga itulah hakikat syirik yang dilakukan oleh musyrikin pada zaman dulu kayak gitu. Sehingga ikhwan kalau sekarang ada orang yang mengatakan muslim di kalangan di kalangan kaum Tarakosufia. Ada keyakinan namanya umpamanya wali kutub. Yang dianggap wali kutub ini menguasai sebagian alam. Maka ini namanya dia telah menyekutukan Allah dalam hal rububiyah. Dan ini namanya syiriknya itu lebih parah dibandingkan dengan musyrikin di zaman Rasulullah SAW. Pada zaman Nabi, syiriknya itu dalam hal uluhiyah, dalam hal ibadah. Tapi orang zaman sekarang, bahkan syiriknya itu sampai pada tembus masalah rububiyah. Yang sesungguhnya ini sangat jarang sekali terjadi di tengah tengah kehidupan manusia. Nah, ini sekilas hakikat tauhid yang kita pahami. Ah, kita diciptakan oleh Allah ikhwan untuk menegakkan tauhid yang seperti ini. Ini hakikat dakwah para Nabiullah Ali salatu Wasalam. Yang karena untuk tauhid seperti inilah satu, kita diciptakan Allah. Dua, para nabi diutus oleh Allah. Tiga, diturunkannya kitab-kitab oleh Allah untuk menjelaskan hakikat tauhid seperti ini. Empat, Anda dibuat bersikap untuk menegakkan al-wala wal bara. Ini wala wal bar standarnya dengan tauhid ini tadi. Kalau dia musyrik, maka dia berhak mendapatkan paroah. Dia kafir musyrik, dia mendapatkan paroah. Kalau dia bertauhid, mendapatkan wala dengan segala tingkatannya. Kemudian surga kekal dan tidaknya orang ini orang, orang diselamatkan dari surga ada dari neraka dan uh, dimasukkan ke surga itu pemutusnya adalah tauhid pemutusnya adalah tauhid sehingga tauhid ini yang menentukan kalau menjadi ahlul jannah atau ahlul nar Kemudian tauhid ini pula yang memungkinkan orang untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa selain perbuatan kesyirikan. Sehingga benar-benar apabila seorang dia meremehkan urusan tauhid ini, sungguh dia telah meremehkan urusan yang paling mendasar dalam kehidupannya dan itu menjadikan tidak ada artinya kehidupan yang dia jalani tanpa dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena telepon, kedudukan tauhid ini adalah seperti pondasi sebuah rumah atau akar sebuah pohon. Oleh karena itu, tadi telah kita sampaikan, walaupun para nabi itu menghadapi masyarakat yang berbeda-beda permasalahannya, maka mereka dakwahnya berangkat dari satu titik tolak yang sama, yaitu dari tauhid. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Udah kita kasih pancingan tadi. Kenapa kira-kira kenapa para nabi dengan menghadapi masalah yang berbeda-beda kok dakwahnya itu bersetar dakwahnya sama yaitu berawal dari dakwah kepada tauhid. Kenapa kira-kira ikhwan? Ini ada hadiahnya ini sekarang. Ya. Enggak tadi kaitannya dengan Nabi menghadapi problem berbeda-beda. Kok dakwanya setanya dari tauhid? Kenapa? Digoleknya sambungan. <laughs> Gak ada nyambung maksudnya gitu. Gimana? Kira-kira. Kerusakan yang dihadapi para nabi berbeda-beda. Tetapi kok dakwah nabi itu semuanya setarnya tauhid. Kenapa? Kira-kira. Karena tauhid bukan yang saya kendaki paling enggak. <laughs> Ada lagi enggak? Ya. Kenapa? Jawabannya benar, tapi penjelasannya yang kurang memuaskan. Silakan ambil ini. Antum dulu. Alhamdulillah. Kenapa para nabi itu dia berawal dari tauhid? Karena sesungguhnya semua kerusakan itu muncul itu karena kerusakan tauhid. Semua kerusakan itu muncul karena cerminan dari kerusakan tauhid. Munculnya kerusakan kayak Firaun, kayak Korun, kayak kaumnya Lut, kayak kesombongan kaum Ad dan Samud, dan kayak yang lain-lainnya. Itu karena setarnya adalah kerusakan mereka terhadap keyakinan mereka tentang Allah. Oleh karena itulah jawabannya kunci jawabannya seperti perkataan Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Apa kata Nuh? Malakum la tarjuna lillahi waqarak. Kalian itu memang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan. Sehingga munculnya kesyirikan ikhwatibillah, munculnya kekafiran, munculnya kemaksiatan, munculnya bid'ah dan munculnya segala macam penyimpangan, kemunafikan, itu semuanya bermula karena hatinya tidak mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk fenomena semua bentuk peremehan terhadap kewajiban agama, pelanggaran larangan, ini semuanya berawal dari mereka tidak memiliki pengagungan yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seandainya hati itu benar-benar mengagungkan Allah, maka dia tidak akan musyrik. Seandainya hati itu benar-benar mengagungkan Allah, dia tidak akan bergelimang dengan kekafiran dan kebedahan. Seandainya hati itu mengagungkan Allah, dia tidak akan menjadi orang yang penuh dengan kemunafikan dalam kehidupannya. Seandainya dia mengagungkan Allah hatinya, maka dia tidak akan tenggelam dalam perbuatan dosa dan maksiat dan seterusnya. Maka tauhid adalah kunci perbaikan ini segala kerusakan yang terjadi di tengah-tengah manusia. Oleh karena itulah, walaupun semua nabi menghadapi masalah yang berbeda-beda, maka mereka melakukan setar perbaikan yang sama, yaitu menanamkan tauhid di hati mereka. Sehingga tertanam pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berangkat dari hati yang mengagungkan Allah, maka semua akan berubah. Semua akan berubah. Lihat bagaimana para sahabat Nabi Rasulullah alim jami'an. Dan lihatlah dampak-dampak akidah ketika mereka ini telah tertanam di dalam hati manusia. Baik dalam hal, ikhwanimillah, menjalankan perintah, meninggalkan larangan, kemudian bersabar dengan segala macam musibah, Rasa takutnya mereka kepada Allah itu akan kelihatan ketika dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Lihatlah apa yang membuat para sahabat betul-betul mereka bisa bersabar dengan kesabaran yang luar biasa berkaitan dengan siksaan-siksaan yang mereka terima. Kita semuanya sudah tahu bagaimana perlakuan Quraisy kepada Bilal bin Rabah diseret ke padang pasir, dicambuk, kemudian ditindik dengan batu. Tetapi yang keluar dari lisan Bilal adalah ahad, ahad. Apa yang tertanam di dalam hati Bilal tentang keyakinan tentang Allah dan janji yang Allah sediakan untuk ahlul iman itu lebih manis dia rasakan dibandingkan dengan pedihnya siksaan yang dilakukan para tuan-tuan Quraisy. Keluarga Yasir, Amar bin Yasir, ibunya mati, kemaluannya ditombak. Bapaknya mati dalam siksaan orang-orang Quraisy. Amar disiksa sampai keluar kalimat kufur yang dimaafkan oleh Allah. Apa kata Nabi kepada keluarga Yasir, eh, Yasir keluarga Amar bin Yasir, sabron ala Yasir, fa inna mau'itakumul jannah. Sabar oleh keluarga Yasir, sesungguhnya tempat yang Allah janjikan untuk kalian adalah surga. Akidah ini yang membuat mereka bisa bertahan di atas segala ujian dan cobaan mereka. Tukang sihirnya Fir'aun. Ketika mau menghadapi Musa, kalau mereka menang, dijanjikan Fir'aun menjadi orang dekatnya Fir'aun selain mendapatkan hadiah-hadiah dunia yang sangat banyak. Tetapi oh, tetapi ketika mereka berbalik mengimani Nabiullah Musa, maka Fir'aun pun mengancam mereka, Lausalibanna akan aku salib kalian. La uqati anna akan aku potong tangan dan kaki kalian. Maka mereka yang tumbuh dari hatinya doa para tukang sir Fir'aun yang telah beriman. Rabbana afriq alaina sabran wa tawafana muslimin. Ya Allah curahkan kesabaran kepada kami dan matikan kami sebagai muslimin. Apa yang membuat mereka bisa bersabar seperti itu? keyakinan mereka, apa yang mereka dapat setelah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sejarah segala macam kisah yang berkaitan dan kesabaran mereka di atas musibah-musibah yang mereka dapatkan. Ini adalah dampak daripada akidah yang telah tertanam dalam hati mereka. Demikian pula ikhwan dalam masalah ketaatan. Perhatikan di antaranya Ibnu Mas'ud Ketika dia bercerita tentang pentingnya salat dan salat jamaah yang merupakan min sunanil huda, merupakan sunah-sunah petunjuk sehingga barang siapa meninggalkan salat jamaah, la dalaltum kalian pasti akan sesat, kata Ibnu Mas'ud. Lalu beliau cerita di antaranya ada seorang yang seorang yang kalau dia ke masjid ini harus dipapah oleh dua orang. Tahu dipapah? harus ditandu oleh dua orang sampai dia duduk di sof. Pertanyaannya, orang yang seperti dia yang sesungguhnya secara fisik telah udur untuk datang ke masjid. Tetapi dia senantiasa tetap datang ke masjid walaupun harus dengan ditandu oleh dua orang. Apa yang menjadikan, apa yang menyebabkan dia itu seperti itu? Tidak lain kecuali apa yang tertanam dalam hati dia berkaitan dengan keutamaan-keutamaan amal seperti sholat tadi, sholat jamaah. Ini adalah akidah. Apa yang tertanam di dalam hati. Ubay bin Ka'ab belum mengisahkan ada seorang sahabat yang kalau dilihat dari sisi jauhnya rumah, dia ini orang-orang yang paling jauh dari Masjid Nabawi. Tetapi dia tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah absen dari salat bersama Rasulullah SAW. Sampai ditawarkan kepada dia. Bok kamu beli kendaraan yang bisa mengurangi dari susahnya dingin di waktu malam, panasnya di waktu siang. Antum kalau uh, ke Saudi bisa ngerasakan kalau panas, panasnya kayak apa? Kalau dingin, dinginnya kayak apa? Itu bisa ngerasakan. Ketika dia disarankan kayak gitu, apa kata dia? Maya surruni anna mangzili fi jambil masjid. Tidak membuat saya gembira, walaupun seandainya rumah saya itu di samping masjid. Ibaratnya begitu keluar pintu, wes langsung melebu masjid. Itu nggak akan menggembirakan saya, kata dia. Kenapa? Uridu ayuktaba mamsaya. Saya sangat ingin seandainya langkah-langkah kakiku dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak kepergianku dari rumah sampai kepulanganku kepada ke keluargaku lagi. Oh, Masya Allah. Apa yang menyebabkan dia ikhwan begitu militan untuk mendatangi masjid sholat jamaah walaupun rumahnya paling jauh? apa yang tertanam di dalam hatinya. Demikian pula ikhwati billah rahimani rahimakumullah. Diceritakan oleh kisah tentang yaitu uh, Abu Yahya. Siapa? Uh, Abu Yahya uh, apa siapa itu yang namanya Robi Halbai Uya ya Siapa ya kawan? Suhaib arumi Suhaib arumi itu kalau malam ibaratnya dia habiskan malamnya untuk berdiri sholat malam. Sampai istrinya katakan ya Suhaib, tidurlah. Bukankah Allah menjadikan malam untuk ini istirahat? Kata Suhaib, Naam. Ja'ala Allah sakana likulli nas ila li Suhaib. Allah jadikan malam untuk istirahat bagi manusia kecuali Suhaib. Kenapa? Kata dia, "Idza tadakartul jannah wa ma fiha min na'imiha." Kalau aku ingat surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya, tara qalbi syauqan hatiku pun terbang merindukan untuk menjadi penghuni jannah. Maka dia pun ingin meng, ah, ingin melakukan amalan yang bisa mengantarkan ke jannah dengan berdiri menegakkan salat kiamulail di malam itu. Wa idza tadakartu an-nara wa ma fiha min adabiha para naumi Ketika aku ingat neraka dengan semua yang ada di dalamnya dari azab-azab jahanam, terbanglah rasa kantukku tidurku sehingga dia pun berdiri menegakkan salat malam menghiasi malam dengan salat malam dia karena takutnya dia dengan jahanam. Ya apa yang membuat Suhaib dia bisa menghidupkan malam semikian rupa apa yang tertanam di dalam hati dia dan itu semuanya adalah akidah. Demikian pula ikhwati billah rahimahnya rahimahkumullah. Tidak akan orang dia militan dan meninggalkan larangan kecuali apabila tertanam iman di dalam hatinya. Antum lihat ayat yang sangat fenomenal. Bagaimana para sahabat <clears throat> mereka telah menjadi para pecandu-pecandu homer. Orang kalau sudah gatok kecanduan itu ninggalkan Gampang atau susah ikhwan? Oh, super susah. Boleh jadi di antara antum pernah ada, mudah-mudahan tidak ada, pecandu rokok atau gatok sama rokok. Ngerokok sekali boleh jadi sampai telung batang dimut kabeh. Oh, Masya Allah. Ya, bila orang kalau udah kecanduan rokok sehari bisa berapa bungkus habis. Yang kata orang bangirang rokok mending ramangan. Kalau dia nggak ngerokok itu kelu semuanya, semuanya kecut sama semuanya udah nggak enak. Sampai kalau orang pinter dalil ikhwan, kalau saya ngerokok itu wajib katanya. Kenapa? Karena kalau saya tidak ngerokok nggak bisa ngajar. Padahal ngajar itu wajib, maka ngerokok itu wajib. Karena semua kewajiban yang tidak bisa tegak kecuali dengan perkara itu, maka itu menjadi wajib. Wah, Masya Allah. Ini kalau orang pintar sesat itu bisa pintar mendalili kesatanya itu. Ikhwanillah rahim, Allah, Para sahabat, Homer itu Masya Allah. Sudah menjadi hiburan minuman mereka setiap tertimpa kesedihan dan jadi kebutuhan mereka. Sehingga hampir tidak ada yang menyimpan Homer di rumah-rumah mereka. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat khamr, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal arsab waslamu uh, eh, rijsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman sungguhnya khamr, kemudian uh, maisir judi, wal ansabu menyembah berhala, wal aslam mengundi nasib. Semuanya adalah amalan najis syaitan, jauhilah agar kalian beruntung. Sampai akhir ayat Allah lanjutkan terakhir dengan kalimat fahal antum muntahun. Tidakkah kalian meninggalkan larangan-larangan Allah? Tidakkah kalian tinggalkan perkara itu? Ya Nabi ketika ingin mengumumkan tentang haramnya khomar kepada para sahabat ini, itu nggak perlu pakai rapat besar para pembesar sahabat, kemudian ketok palu dengan amplop masing-masing anggota musyawarah enggak. Nabi cukup mengutus satu orang keliling ke penduduk Madinah dengan mengatakan ala innal khamra qad hurimat ala innal khamra qad hurimat ketahuilah khamar telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala maka tidaklah setiap orang yang mendengarkan telinganya pengumuman utusan Nabi ini, kecuali langsung dia berhenti dari homernya, bahkan dia keluarkan semua simpanan homernya, dia tumpah dan tuangkan semuanya tanpa berpikir berapa kerugian material yang mereka tanggung untuk membuang semua homer yang menjadi simpanan mereka. Sehingga digambarkan ganggang Madinah kayak banjir homer. Ya ini menunjukkan bagaimana dampaknya akidah yang telah tertanam dalam hati mereka walaupun terhadap perkara yang sudah menjadi kebutuhan syahwat mereka seperti homer maka iman akan mengusik dan bisa dengan mudah membuat mereka meninggalkan kebiasaan buruk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dampak-dampak akidah yang ada. Tawani bila rahimani rahimakumullah, dan diantaranya adalah berkaitan dengan akhlak. Sering kita, ikhwanibillah, mendapatkan kritikan dan layak kemudian kita terima kritikan itu karena itulah perkara yang hak. Di antara orang menggambarkan salafi itu orangnya sangar-sangar. Sangar-sangar. Watos, kemudian kemelinti, tahu kemelinti nggak? Kemelinti, kementos, kemetak, yang menunjukkan tampilan-tampilan yang tidak nyedepkan mata. Karwong tua rasopan, kemudian kejem, dan semisalnya kalau ngomong pedes kayak lombok belis, sehingga ungkapan-ungkapan yang menunjukkan itu seakan-akan tidak punya akhlak dan tidak punya adab. Apalagi kemudian ada sebagian yang memberikan subhat ora popo sing penting akidahnya top akhlaki rusak rapopo sebab sing penting akidah itu, ikhwati billah Ah, betul akidahnya kuat, itu pasti akan memantul dalam cerminan perbuatan yang akan dia munculkan. Sekarang ikhwan, akidah itu apa sih? Akidah itu porosnya keyakinan kita tentang Allah. Benar nggak? Ini pokoknya di situ. Pokoknya di sini. Sekarang Orang yang paling sempurna akidahnya, orang yang paling sempurna dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Sebab kalau hanya Anda hanya yakin tentang Allah kemudian tidak mewujudkan ibadah yang benar kepada Allah, itu nanti bahkan bisa kayak orang musyrik yang hanya yakin kepada Allah tapi tidak mewujudkan penghambaan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara yang perlu kita pahami ikhwan, kita beribadah kepada Allah itu diantaranya bagaimana kita menyembah Allah seperti di dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Al Imam Ibnu Qayyim, akmalun nasi ubudiyatan. Manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah adalah orang yang paling mengenal kepada nama dan sifat Allah yang Allah telah jelaskan kepada dia. Mari kita lihat perkataan Al-Imam Ibn Qayyim ini apakah benar seperti itu. Allah katakan walillahi al-asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Ayat berikutnya bagaimana ya kawan? Pada Uhu biha. Sembahlah Allah dengan nama-nama itu. Sembahlah Allah dengan nama-nama itu. Insya Allah antum sudah mendapatkan pelajaran. Berdoalah anda kepada Allah dengan nama-nama itu. Doa itu ada dua. Apa ya kawan? Doa ada dua apa itu? Doa. Terus sama apa pak? Doa masalah. Doa ibadah dan doa masalah. Apa Pak bedanya dua doa ini Pak? Apa itu doa maksudnya apa? Doa ibadah apa? Maksud doa masalah apa? Ini ada hadiahnya Pak ini Pak. Monggo. okay, monggo ibadah itu semua ibadah yang kita lakukan seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lain-lainnya itu, ini hakikatnya doa. Karena dengan amal ini, kita kalau kemudian wujudkan dalam lisanul makal, perkataan ucapan, maka ya Allah terimalah sholatku, puasaku, ibadah korbanku, hajiku, dan selamatkan aku dari adabmu, masukkan ke, nur, eh, ke surgamu, dan seterusnya. Ini ada doaul ibadah, yaitu doa dalam bentuk ibadah. Doa Doaul masalah adalah doa seperti yang kita kenal dengan doa, yaitu permohonan kita semuanya kepada Allah tentang apa yang kita minta. Ini doa masalah. Dua-duanya doa ini dalam hal yang merupakan kekhususan Allah wajib untuk diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang penting apa bentuknya Doa ulmas Allah yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah. Bentuknya bagaimana? Kita mewujudkan berdoa kepada Allah dengan nama-nama dan sifat Allah. Bentuknya apa? Hmm? Dari jawab yang gini Pak ini adanya ini. Ya. <laughs> ini udah didapati yang di part ini, Pak. Jadi doa ul masalah berkaitan dengan nama-nama Allah itu wujudnya kita menjadikan nama-nama Allah itu menjadi wasilah atau kita bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah untuk mengantarkan doa yang kita minta kepada Allah bisa dengan nama-nama yang munasib yang sesuai atau dengan menyebutkan kesemua atau berbagai macam nama Allah lalu kita baru minta kepada Allah taala. Umamanya ya Rahman, ya Rahim, irhamni, ya ghafar Ikhfirli atau Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laksamaita dan seterusnya baru kemudian kita minta kepada Allah. Ini adalah menjadikan nama-nama Allah menjadi wasilah. Adapun doa ul ibadah apa bentuknya, kawan? Hah? Bentuknya apa? Doaul ibadah berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah bentuknya apa? Apa bentuknya? Apa ya kawan? Berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah, apa yang harus kita wujudkan di dalam bentuk doaul ibadah ini? Apa? Apa ikhwan? Doa ibadah berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah apa itu? Bagaimana bentuknya? Yaitu mewujudkan ubudiyah penghambaan yang sesuai dengan kandungan nama-nama dan sifat Allah. Setiap nama dari nama-nama Allah itu pasti sekaligus sifat Allah. Dan kita tertuntut untuk mewujudkan amaliah yang merupakan cerminan dari nama dan sifat Allah ini. Contoh, Allah memiliki nama Ar-Rahman. Apa artinya, kawan? Zat yang Ma'arohman, Yang sifat Allah yang terkandung dalam Allah Ar-Rahman ini apa? Zurrahmah al-wasi'ah, rahmat Allah yang luas. Sekarang, antum punya Allah yang namanya Ar-Rahman, apa bentuk ibadah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa? Satu, Jangan sampai seorang hamba berputus asa dari rahmat Allah karena luasnya rahmat Allah tersebut. Sehingga Allah ingatkan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah karena luasnya rahmat Allah taala. Yang kedua, sebagaimana Allah Ar-Rahman yaitu Dat yang menyayangi para hambanya. Bahkan ketika Nabi menggambarkan kasih sayang Allah, ketika Nabi pernah menunjukkan ada seorang tawanan perempuan, yang perempuan ini setiap mendapatkan bayi yang ditemui lalu di ayah lalu dirangkul, didekapkan ke dadanya, sehingga menunjukkan bagaimana sayangnya seorang ibu ini kepada anak-anak. Lalu Nabi tanyakan kepada para sahabat, apa kira-kira ibu yang seperti itu dia akan melemparkan anaknya ke bara api? Enggak ya Rasulullah. Kata Nabi, Allahu arham ibadihi. Allah itu lebih penyayang kepada para hambanya dibandingkan dengan wanita ini. Ah, Allah yang penyayang, Allah mencintai kasih sayang. Maka kata Nabi, Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah hamba Allah yang di muka bumi dan eh, maka Allah yang di langit akan menyayangi Anda. Lihat ikhwan, orang yang mereka tahu Allah memiliki nama Ar-Rahman, dia akan mencari kecintaan Allah kepada dia dengan mewujudkan akhlak saling menyayangi kepada para hamba Allah supaya Allah mencintai dia. Ini orang yang mereka berakidah tentang Allah, Allah Ar-Rahman. Kemudian, Allah adalah Karim. Apa artinya kawan? Karim. Yang mulia, Maha dermawan. Allah bagaimana sangat dermawan dan Allah mencintai kepada kedermawanan. Orang yang mereka berakidah Allah Al-Karim dan dia pengen dicintai oleh Allah yang Maha Karim, maka dia akan menjadi orang yang karum, orang yang juga dermawan, orang yang dia doakan tidak bakhil, supaya Allah mencintai dia. Ini dampak akidah ketika dia meyakini tentang Allah Al-Karim. Ketika dia mengatai Allah Al-Afuwu, apa artinya kawan? Zat yang maha pemaaf. Maka bagaimana dia menjadi hamba yang total pemaaf agar Allah mencintai. Karena Allah inna ini Allah afun yuhibbul afwa. Allah adalah afun dan Allah mencintai al-afwa pemaaf. Maka kita pun diajarkan Allah pula untuk menjadi pemaaf. Maka orang yang hatinya betul menancap akidah tentang Allah al-afuwu, maka dia akan menjadi orang yang sangat pemaaf kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada istilah Oh Masya Allah si Fulan Akidahnya top-top markotop Mantep Tapi akhlaknya rusak Gak bisa difahami Ini hanya bisa difahami Oh Masya Allah si Fulan ilmu akidahnya mantep. Ilmu akidahnya bukan akidahnya yang tertanam dalam hati. Maka orang bodoh itu ikhwat dua. Orang dikatakan bodoh itu dua. Satu, bodoh memang tidak tahu ilmu. Orang yang tidak punya ilmu yang kedua, bodoh walaupun dia berilmu tapi amalnya tidak mencerminkan orang yang berilmu. Ini juga dianggap Allah adalah bodoh. Sehingga celahan Allah kepada ulama-ulama Bani Israel Allah celah dengan apa ikhwan? Celahan Allah kepada ulama Bani Israel yang amalnya tidak mencerminkan ilmunya apa celahan Allah? مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار كمثل الحمار يحمل أسفارا perumpamaan Allah tentang para ulama Bani Israel yang mengenal Taurat, yang mengenal ajaran agama Allah, kemudian mereka tidak mewujudkan isi kandungan Taurat, sebagaimana mereka ini himar yang gendong kitab. Himar itu walaupun yang diseret itu kitab sak gerobak, kira-kira himarnya dapat faedah dari kitab itu enggak? Enggak, karena himar. Himar yang menunjukkan walaupun dia itu boleh jadi orang yang berilmu, tapi amalnya tidak mencerminkan ilmu, maka dia masuk dalam hitungan adalah minal jahilin. Di antara orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh. Ini hatinya bodoh. Ini tidak, ilmunya tidak meresap di dalam hati mereka. Alhamdulillah. Dan agama kita ini adalah sesungguhnya kesatuan antara akidah dan akhlak. Nggak bisa dipisahkan. Maka antum perhatikan berapa banyak ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita berkaitan dengan ini akidah yang kemudian berikutnya akhlak. Contoh umpamanya Wa'budullaha wa la tusyriku bi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin dan seterusnya. Sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan apapun. Ini berkaitan dengan haknya Allah, tauhid. Lalu Allah berbicara tentang akhlak kepada para hamba Allah. Apa itu? Pertama, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini manusia yang pertama kali paling berhak untuk diperbuat, untuk dibaiki. Di antara manusia yang ada. Kemudian, karib kerabat, kemudian anak yatim, kemudian orang miskin dan seterusnya. Maka di sini Allah bicara tentang tauhid dan akhlak. Satu. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikhwatibillah. Tadi hadis-hadisnya telah disebutkan oleh beliau. Bagaimana Nabi senantiasa mengkaitkan antara akidah dengan akhlak. Contoh yang paling jelas umpamanya mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir apa di antara antum hafal ikhwan? yaqul khairan aw yasmut Terus yukrim baifa Terus yukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah yang gaib dan beriman kepada hari akhir yang nanti yang masih gaib juga dan itu berkaitan dengan akidah yang menancap di dalam hati. Maka apa yang Allah perintahkan satu supaya kita yang Nabi ingatkan supaya kita menjaga lisan bicara yang baik kalau bisa kalau tidak diam. Jangan menjadi syaitan natik atau syaitan ahros. Jangan menjadi syaitan yang berbicara atau syaitan yang bisu. Bicara ya kayak syaitan, diemnya juga kayak syaitan. Harusnya dia kebaikan dia angkat bicara, dia nggak angkat bicara. Harusnya mengingkari kemungkaran, dia ingkari, dia nggak ingkari. Ini diemnya syaitan yang demikian. Kalau bicara, dia bicara kebatilan. Orang mukmin yang imannya ada dalam hatinya ada keimanan, maka maka hendaklah dia bicara yang baik atau kalau tidak dia diam. Yang pertama, muliakan tetangga, muliakan tamu, ini akhlak. Maka benar-benar tidak bisa dipisahkan antara akidah dengan akhlak. Ini contoh hadis. Kemudian ikhwati billah para ulama para ulama ketika membahas masalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Pembahasan dalam kitab akidah ini diantaranya masuk di dalamnya itu pembahasan masalah akhlak. Contoh yang paling gampang diantaranya kalau antum belajar akidah kitab akidah wasitiyah. Kitab akidah wasitiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah maka di sana ada pembahasan akhlak di akhir pembahasannya itu. Sehingga memasukkan pembahasan akhlak dalam kitab akidah. Ini menunjukkan bahwa tidak bisa dipisahkan antara akidah dengan akhlak. Dan Nabi telah ingatkan tadi diantaranya dengan kalimat Nabi apa? Akmalul mu'minina imanan. Apa lanjutannya? Ah, sanuhum khuluqah. Orang yang paling sempurna imannya ini akidah. Orang yang paling baik akhlaknya. Artinya yang terbaik, yang paling sempurna akidahnya adalah orang yang paling sempurna akhlaknya. Kalau akidah orang itu sempurna, pasti akhlaknya sempurna. Kalau ada fenomena akhlak yang buruk, pasti cerminan dari akidah yang buruk. Itu mesti. Itu pasti. Sehingga akidah nggak bisa dipisahkan dengan fenomena akhlak yang muncul. Tidak akan pernah didapatkan seorang mukmin yang sempurna imannya. Dia bakhil, dia pendusta, kemudian dia buruk akhlaknya, nggak akan didapatkan. Karena menunjukkan berarti dia ada orang yang kurang dalam muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ikhwan, ketika orang dikatakan saleh, maka saleh itu meliputi dua, saleh kepada Allah dan saleh kepada makhluk. Tidak dikatakan saleh kalau dia hanya kelihatan saleh kepada Allah tapi nggak saleh kepada makhluk, sesungguhnya pasti ada yang cacat. Dalam kesalahan dia kepada Allah pasti ada yang cacat, nggak benar. Kalau dia benar pasti akan saleh kepada makhluk. Sehingga pernah Nabi dilapori Nabi ada ibu-ibu yang terkenal salatnya dan puasanya Masya Allah terkenal. Tetapi dia itu kalau dengan tetangga jahat, cengkre kalau orang bilang Jawa, tahu cengkre. Kalau dengan tetangga itu jelek. Apa kata Nabi? Hiya finnar. Oh Masya Allah. Dia ada di dalam neraka. Lihat bagaimana Nabi sangat mengingatkan berkaitan dengan dampak buruknya akhlak. Bahkan bisa jadi akhlak yang buruk menjadi sebab bangkrutnya dia di hari kiamat kelak. Maka kalau orang itu ber, beriman dengan yomul akhir dan akan ada dan akan ada orang-orang yang dikatakan Nabi minal mafalis, orang-orang yang bangkrut maka dia pasti akan perhatian bagaimana supaya tidak menjadi orang yang bangkrut. Dan satu di antara yang menyebabkan bangkrutnya dia adalah akhlak yang buruk kepada para hamba Allah. Sehingga Nabi katakan, Atadruna manil muflis. Apa kalian tahu siapa yang dikatakan orang yang bangkrut? Kata para sahabat, Al-muflisu fina ya Rasulullah orang yang muflis yang bangkrut di tengah-tengah kami ya Rasulullah, orang yang ma la laisa hamwala, dirham wala mata. Orang yang tidak punya duit dan tidak punya perabot lagi sehingga tinggal dengkul, bangkrut, udah hilang, semuanya udah habis. Apa kata Nabi? Tidak diingkari itu kebangkrutan yang dibayang para sahabat Secara umum begitulah katakan bangkrut, ya ini modalnya ludes. Tapi kata Nabi, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisalam wa saum wa, sa, wa, Dia datang dengan salat, puasa, sataqah. Akan tapi wa ya'ti wa Dia datang pula dengan mencaci maki, wa dengan memukul orang, kemudian wakala malahada memakan harta orang dengan cara yang batil dan seterusnya, maka kemudian kebaikannya itu untuk nutupi kejahatan-kejahatan fa'in faniyat kalau habis dan belum menutup maka diambilkan keburukan orang yang dia eh, dolimin untuk digabungkan dengan keburukan dia jadilah dia bangkrut ini tentu akhlak satem mencaci maki kemudian memukul orang Wasafaka damahalta menumpahkan darah orang. Wa kalamalahalta memakan harta orang dengan cara batil. Ini akhlak. Dan ini bisa menyebabkan bangkrut. Maka untuk menutup majelis ini ikhwan, kita perlu ingat ketika Rasulullah SAW mendefinisikan Islam dan iman, kalau antum ditanya siapa itu Muslim, jawabannya apa? Siapa itu Muslim? Apa jawabannya kawan? Orang yang bersyahadat salat puasa sampai rukun Islam, tidak salah. Tapi pernah Nabi mengatakan karakter muslim dari sisi lain al muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Yang namanya muslim itu adalah kaum muslimin yang lainnya selamat dari kejahatan lesannya dan kejahatan perbuatan dia. Ini adalah akhlak. Sehingga muslim yang betul mereka memiliki eh, menerapkan ajaran Islamnya akan memberikan jaminan kepada orang lain Anda akan selamat dari kejahatan lesan saya Anda akan selamat dari kejahatan perbuatan saya ketika Anda memperkenalkan diri Anda Ana muslim, saya muslim, berarti Anda memberikan garansi kepada orang, oh Anda kalau bergaul dengan saya, akan selamat dari kejahatan lisan saya dan perbuatan eh, saya. Ini Masya Allah. Kalau Anda ditanya, man huwal mu'min, siapa itu mu'min, apa jawabannya kuat? Tentu, orang yang beriman kepada Allah dan seterusnya, arkanul iman, tidak salah. Tapi Nabi pernah katakan, ala unabiukum bil mukmin. Mau nggak aku habarkan kepada anda ikhwan tentang siapa itu mukmin? Apa kata Nabi ikhwan? Al mukminu man aminahun nas ala amwalihim wa angfusihim. Mukmin adalah orang yang manusia dibuat aman dalam hal harta dan jiwa mereka. Oh, masya Allah. Sehingga orang-orang mukmin ada orang yang memberikan rasa aman kepada orang lain berkaitan dengan harta mereka dan jiwa mereka. Sekarang ini ikhwan, kita sering dibuat tidak rap, tidak memiliki rasa aman. Justru terkadang orang yang paling dekat dengan kita kita anggap kita tidak merasa aman dari kejahatan dia. Nanti dia malah membongkar keburukannya, kemudian dia membeberkan aib-aibnya. Ini menunjukkan dia tidak memberikan jaminan aman. Orang mukmin adalah orang lain dibuat aman tentang harta mereka dan jiwa mereka. Mereka tidak akan diganggu dalam hartanya dan jiwanya. Sekarang ini bagaimana kita melihat akhlak mukminin tidak memberikan jaminan keamanan harta dan jiwa. Harta dibuat tidak aman, utang, ngemplang. Sehingga orang berat mau ngutangi. Kenapa? Karena kalau ngutang itu kayak udah ngelepas harta hilang. Sehingga berat merasa tidak aman. Dikasih amanah dagang, modal, ambles. Nggak ada lagi bekasnya. Di wala salam, wala kalam apa. Sehingga tidak ada rasa aman dengan ya ini hartanya. Ini bukan berkaitan dengan jiwanya. Ini adalah bukan akhlak mukmin yang demikian. Ya Maka ingatlah hadis Nabi. Coba renungkan hadis Nabi ini yang terakhir, paling terakhir. Bagaimana Nabi menjelaskan tentang semua ini akhlak. Semuanya ini akhlak. Nabi katakan ketika datang seorang tanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, Wahai Rasulullah, nasi ahabu ilallah. Manusia muslim yang bagaimana ya Nabi? Muslim yang seperti apa ya Nabi? Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya muslim. Karena kalau orang itu sebaik apapun, kalau tidak Islam maka tidak ada gunanya. Tidak ada faidahnya. Ibnu Jud'an, Ibnu Jud'an, itu kalau nyuguh tamu, itu mangkoknya itu harus diraih dengan tangga. Karena saking bloboknya, saking dermawannya, nyuguh tamu itu nggak hitungan. Sehingga betul-betul dia orang yang luar biasa. Tapi kata Nabi, Ibnu Jud'an sama sekali tidak masuk surga karena tidak tumbuh dari keimanan dan tidak ada keimanan dalam dirinya. Maka kalimat ini menunjukkan kalimat ini adalah ditanyakan muslim. Ya Rasulullah, muslim yang kaya apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi? Ahabbun nasi ilallah angpa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah muslim yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kalau seandainya hadis ini kita selalu tanyakan pada diri kita, ikhwan, sekarang antum punya apa? Punya harta, tanyakan. Manfaat apa yang telah dirasakan oleh orang berkaitan dengan harta saya? Antum punya apa? Antum punya ilmu? Tanyakan manfaat apa yang telah dirasakan orang berkaitan dengan ilmu yang Anda miliki. Antum punya waktu, punya tenaga, antum keberadaannya di situ. Manfaat apa yang sudah dirasakan orang berkaitan dengan diri saya? Seorang muslim ikhwan Nabi katakan apa? Mukmin itu kan nahlah wa nahl. seperti pohon korma dan seperti lebah. Pohon korma apa kata Nabi? Ma'akhotta minha min syai' nafa'akal. Apapun yang Anda ambil dari pohon korma memberikan manfaat. Pohon korma itu kalau antum susah membayangkan itu pohon kambil dari bongkot sampai ujung ini semuanya manfaat. Bongkotnya, kemudian batangnya, belaraknya, belarak enom namanya janur, belarak tua ya namanya, belarak garing, kemudian lidinya, kemudian kambilnya dari degan, kemudian jadi kambil, sampai ngentos, kemudian dari airnya, kemudian dagingnya, kemudian batoknya, kemudian sepetnya. Oh, nggak ada yang semuanya nggak manfaat, semuanya manfaat. Seorang mukmin hendaknya seperti itu. Hidupnya semuanya manfaat, sampai toh mati dia pun dia tinggalkan kemanfaatan. Demikian pula lebah ikhwan. Akalat toiban, wawaba'at toiban, wawaka'at Lam taksir walam tufsid. Lebah itu kalau dia makan makan yang baik, kalau dia mencolok tidak membuat patah, eh, kalau mencolok, eh, kalau dia mema, itu mengeluarkan mengeluarkan yang baik, apa ya kawan? Produknya lebah, madu, apalagi ilernya lebah apa? Propolis. Ilernya antum dijual. Ini lebah. Kemudian kalau dia mencelok itu tidak mematahkan dahan, tidak merusak. Tidak merusak dan tidak mematahkan dahan. Sehingga muslim di mana berada akan memberikan manfaat dan betul-betul dia tidak membuat ributnya masyarakat. Betul-betul dia bagaimana memberikan kemanfaatan dan ingat manfaat yang paling besar adalah mengantarkan manusia kepada hidayah. Ini manfaat yang terbesar. Anda anda berikan kepada manusia gunung emas itu tidak akan lebih bermanfaat dibandingkan dengan Anda tunjukkan orang kepada akidah yang benar. Kawanibila, ini yang kita sampaikan mudah-mudahan manfaat. Waktunya habis, sudah disemprit berkali-kali. Dan tentunya masih banyak bisa antum nanti baca pembicaraan berkaitan dengan masalah ini hubungan antara akhlak kita dengan akidah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk benar-benar diberikan taufik, semangat mencari ilmu, semangat untuk mengamalkan ilmu, semangat untuk ta'awun al birri wa taqwa dan mudah-mudahan Allah senantiasa menggabungkan kita dalam suasana seterus menerus ini mengajak manusia ke jalan Allah karena ini adalah sebaik-baik amalan dan perbuatan tidak ada yang lebih baik daripada kegiatan mengajak ke jalan Allah dan jangan pernah Anda punya bayangan, saya nggak bisa dakwah. Kenapa? Saya nggak bisa ceramah Ustadz. Ikhwan, dakwah bukan hanya ceramah. Dakwah itu bukan ceramah saja. Tapi dakwah itu mengajak. Sehingga Anda bisa mengajak bisa ajak-ajak ke majelis, ngajak ngaji ke ustadz, atau antum ini ber uh, ini berserikat dengan dada dengan dakwah dengan harta antum dan semisalnya kata Nabi Ikhwan satu anak panah bisa menjadikan tiga orang masuk surga. Siapa itu? Satu pembuatnya, kedua pemanahnya, ketiga yang bantu ngambilkan anak panah. Maka jadilah Anda mengambil peran dalam satu amalan yang bisa mengantarkan ke surga banyak, yaitu orang. Demikian ikhwan, mudah-mudahan manfaat. Kurang bijak minta maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara pertanyaan ikhwan, bagaimana tawasul yang dibenarkan di dalam syariat? Jadi tawasul itu ada yang masyru', ada yang mamnu'. Tawasul itu ada yang disyariatkan, ada yang dilarang. Tawasul yang masyru', yang disyariatkan itu seperti tawasul dengan nama dan sifat Allah seperti tadi yaitu bertawasul itu mengawali doanya dengan nama-nama dan sifat Allah baru kemudian meminta. Yang kedua, tawasul dengan amal saleh. Yaitu menyebutkan amal yang kira-kira antum pandang paling ikhlas untuk mengantarkan doa yang antum minta kepada Allah. Contohnya adalah riwayat tentang tiga orang yang terjebak di dalam gua yang tiga-tiganya kemudian ingin mendapatkan pertolongan Allah supaya gua itu terbuka pintunya karena ketutup batu besar. Yang pertama, dia bertawasul dengan amal birul walidin. Dia biasa yaitu keluar pulang dengan membawa peran susu. Untuk kedua orang tuanya satu saat dia pulang terlambat, kemudian orang tuanya sudah tidur. Maka dia pun kemudian tunggu orang tuanya sampai bangun Walaupun malam itu anaknya, keluarganya merengek untuk minta susu, tapi dia tidak berikan. Dia ingin nunggu orang tuanya dulu, baru kemudian yang lainnya. Ini adalah amal yang dia lakukan, maka kata dia, Ya Allah, seandainya aku lakukan ini semata-mata karena engkau, maka bukakan pintu gua dibuka. Kemudian ikhwan, yang kedua itu amal dengan meninggalkan persinaan. Ada seorang pemuda, dia betul-betul sangat mencintai kepada seorang wanita. Setiap dia pengen menikmati wanita ini ditolak. Sampai satu saat datang waktu paceklik, wanita datang para pemuda ini membutuhkan harta. Kata sang pemuda boleh dengan syarat. Yaitu dia bisa menikmati wanita tersebut. Singkat cerita diserahkan harta. Kemudian eh, ketika minta maaf ember sudah mau masuk sumur, paham ikhwan? Tinggal nyemplung sumur, maka kata wanita ini ittaqillaha la tubdil khatam illa bihaqiha. Jangan kamu yaitu pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Maka kalimat ittaqillah ini menggetarkan hati sang pemuda syahwat yang ibaratnya sudah memuncak seperti gunung langsung amblek langsung dia ini hancur sehingga dia tinggalkan harta dan wanita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata si pemuda, "Ya Allah, sani ini aku lakukan karena semata karena Engkau, maka bukakan pintu gua." Yang ketiga, bos yang dia punya karyawan, kemudian karyawan itu eh pergi meninggalkan gajinya, kemudian oleh sang bos ini gaji yang ditinggalkan karyawan dibelikan kambing dan diberikan, ini uh, ya dibelikan kambing dengan penggembalanya sampai kemudian singkatnya berkembang jadi sak lembah banyak datanglah karyawan yang tadi meninggalkan gajinya eh tuan berikan gaji saya yang saya masih uh, tinggal belum saya ambil kata bos uh, kata si uh, karyawan kata si bosnya itu harta gaji anda itu kata si karyawan bos jangan kau tertawakan saya Enggak, itu semua adalah harta Anda itu semua saya kembang aja segitu. Maka semua kambing dengan pengembalanya dikukut tanpa sisa sehingga betul-betul dia ini uh, ambil semuanya. Maka kata sang majikan, ya Allah seandainya perbuatanku ini aku lakukan semata-mata karenamu, maka eh, bukakan pintu gua itu. Maka Allah bukakan sampai mereka semuanya bisa keluar. Kalau ini adalah tawasul dengan amal. Yang ketiga, tawasul dengan tauhid. Rabbana innana samina munatiyan yunati lil iman an aminu bi rabbikum fa amana Rabbana ighfir lana. Sebelum dia minta ampun kepada Allah, dia pertama kali dia sampaikan tentang sambutan hati dia kepada tauhid untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian tawasul dengan doanya orang saleh yang masih hidup. Orang saleh masih hidup supaya dia berdoa kepada Allah untuk memberikan apa yang diinginkan oleh dia. Dengan juga dengan ikhwan fillah ketika kita datang kepada Rasul untuk dia mendoakan itu kita memberikan kesempatan dia berbuat baik mendoakan saudaranya yang lainnya sehingga ini pun juga uh, sebagian uh, saat di bagian diperbuat baik kepada orang tersebut. Selain kita bertawasul dengan doanya dia untuk minta kepada Allah seperti ketika Umar ibn Khattab bertawasul dengan doanya Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta hujan. Kemudian tawasul yang mamnu, tawasul dengan orang yang sudah mati. Maka ini bisa menjadi musyrik atau paling tidak bisa menjadi bid'ah kalau dia bertawasul dengan kemuliaannya seseorang. Kemuliaan seorang nabi atau wali maka ini bisa menjadi bid'ah sesuatu yang tidak dituntunkan oleh Nabi dan para sahabat Rasulullah alaihim jami'an. Ini berkaitan masalah tawasul kurang lebih seperti itu wallah taala alam bisawab. Mohon caranya apakah berdosa apabila saya bekerja pada perusahaan rokok? Istabti kolbab Mintalah fatwa kepada hati Anda kalau di situ tenang, tentram, nyaman. Sedangkan di rokok sudah ditulisi merokok bisa membuat mati. Ya dirasakan sendiri. Ittaqillaha bertakwalah kepada Allah, carilah yang lebih menenteramkan hati. Insya Allah kata Nabi, Man taraka syai'an lillah. Barang siapa meninggalkan satu karena Allah, attabahallahu khairan minhum. Allah akan berikan yang lebih baik dari uh, apa yang dia tinggalkan itu. Lillah karena Allah. Dan bersabar tentunya Bagaimana hukumnya jika ada akhwat yang berpakaian syar'i tapi masih berpacaran? Ya sama dengan bagaimana kira-kira ikhwan yang sudah berjenggot kemudian makan babi. Gimana kira-kira? Jenggot, jenggot, makan babi, ya makan babi. ya sudah tahu sendirilah. Masya Allah berjenggot makan babi Ya, jenggot sendiri, makan babi sendiri. Pakaian sari sendiri, pacaran sendiri, hukumnya sendiri. Dan tentu tahu yang bagaimana yang halal, yang haram. Kalau ayat-ayat dijadikan pajangan hiasan nah, di dalam rumah, sementara di rumah ada kaligrafi yang terbalik-balik, apa yang harus saya lakukan? Kalau rumahnya antum sendiri, ikhwan dan akhwat, dibersihkan. Ayat-ayat Al-Quran itu bukan untuk pajangan, tetapi untuk ditadabur. Kita pun mubarakun lihat dabbaru ayatihi. Ayat-ayat Allah itu untuk ditadabur ayat-ayatnya supaya bisa mengambil pelajaran. Bukan dipajang apalagi ditulis sampai nggak bisa dibaca ini menyelisih atau akan bisa menyelisih fungsi diturunkannya ayat Al-Quran dan bisa masuk dalam tasabuh dengan orang-orang Nasrani. Kalau rumah antum sendiri itu ya kekuasaan antum bismillah dibersihkan diganti dengan yang menjadikan rumah itu barokah secara hakiki sering untuk baca Quran, sering untuk pengajian, sering untuk sholat sunat dan seterusnya kalau itu rumahnya orang lain, orang lain, pamanya rumah orang tua, ya jangan langsung main di kewetel kafe. Ya pakai pendekatan. Bagaimana ke orang tua dikasih tahu dulu. Apalagi rumahnya tonggo. Rumah tonggo, rumahnya tangga, rumahnya tetangga, kemudian langsung masuk di kewetel semuanya. Iya bukan wilayah kekuasaan antum. Ingkarul mungkar itu ada koidahnya dan ada pertimbangan maslahat dan mafsadatnya. Bagaimana meneguhkan akidah dan akhlak yang baik bagi anak yang baru mengenal sunnah Sementara keluarga belum ada yang mengenal sunnah dan mereka sering mengatakan anak tidak perlu berhijab panjang karena takut anak masuk aliran sesat. Yang pertama, ikhwani fillah, akhwati bermodalkan akhlak yang baik ini adalah modal dasar dalam dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah ikhwan di antara modalnya adalah kesempurnaan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, ketika Nabi pulang dari gua Hero, kemudian ketakutan menimpa Nabi dan mengatakan zamiluni zamiluni, wahai Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Apa kata Khadijah setelah menelusur bagaimana ceritanya kok sampai ketakutan? Khadijah kemudian mengatakan, Wallahi la yuhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Yang penting ikhwan sekarang alasannya apa? Khadijah mengungkapkan semua yang berkaitan dengan akhlak yang baik. Apa kata Khadijah? Innaka latasilur rahim wa tasjukul kalam wa tahmilul kalla anda selama ini ya, ya suamiku senantiasa menyambung silaturahim. Anda senantiasa berkata yang jujur. Anda senantiasa menanggung beban orang yang tidak punya. Watak sibul makdum menutup orang yang tidak punya. Watu inu ibal hak menolong orang yang selalu di pihak yang benar. Watu baib Anda selalu memuliakan tamu. Ini semuanya akhlak. Dan ini adalah modal terbesar di dalam dakwah. Sehingga berapa banyak orang yang simpati dengan Nabi berkaitan dengan akhlak. Berawal dari akhlak. Kejujuran Nabi. Kemudian dermawannya Nabi. Ikhwan bila catatan penting. Kalau orang mencela kita gara-gara akhlak, itu nggak ada contohnya dari Nabi. Tapi kalau orang memusuhi kita karena akidah, dan yang kita bawa dari agama yang hak, maka contohnya adalah nabi dan bahkan semua para nabi. Maka jangan sampai kalau kita dimusuhi itu karena akhlak kita yang tidak benar, tapi kalau kita dimusuhi karena akidah dan agama kita, maka contohnya Rasulullah dan semua para nabi, adapun dimusuhi karena akhlak, maka tidak ada contohnya. Contohnya adalah orang-orang yang justru rusak dan Nabi tidak mencontohkan kita di musik karena akhlak kita. Karena Nabi mengajarkan semua dengan akhlak yang karimah. Bagaimana solusi? Adapun orang tua ikhwan, maka bagaimana pendekatan kepada orang tua? Eh, bagaimana Anda tampil di tengah-tengah keluarga dengan akhlak Anda? Insya Allah keluarga akan melihat bagaimana Anda setelah ngaji dan sebelum ngaji. Kalau orang sesat itu mestinya lebih jelek setelah ngaji lebih jelek daripada sebelum ngaji. Tapi kalau habis ngaji baktinya tambah, kemudian ramahnya tambah, dermawannya tambah, suka membantunya tambah, segala macam tambah. oh, kamu sesat ini. Jarang orang akan mengatakan begitu, masya Allah. Yang sering itu, yang menjadi pemicu juga, itu adalah akhlak yang buruk bar ngaji kemudian sembarang kalir sudah nggak mau dikongkon nggak mau kemudian nyebel ke nganyel ke nggak pernah bantu pelit segala macam itu akhirnya menjadi pemicu untuk kemudian ngungkit-ungkit yang lainnya Ini goro-goro ngaji niki. Akhirnya dia menyalahkan yang lainnya. Tapi insya Allah kalau akhlaknya bagus, mudah-mudahan menjadi wasilah untuk orang lebih bisa memahami bahwa betul-betul Agama kita mengajarkan kalau nggak boleh mau nggak boleh, tapi dalam akhlak tidak ada yang cacat atau tidak ada yang buruk. Tentunya untuk mendapatkan akhlak yang mulia ini satu, jangan pernah lupa berdoa kepada Allah. Karena Allah yang memegang hati kita dan Allah yang memperbaiki akhlak kita. Yang kedua, hendaknya kita banyak-banyak belajar akidah yang benar dan mewujudkan akidah tersebut karena akhlak merupakan pancaran dari akidah. Yang ketiga, bergaulah dengan teman-teman yang baik karena teman itu sangat berdampak kepada ini akhlak dan kebiasaan kita. Itu diantaranya wallah alam bisawab. <clears throat> Bagaimana solusi untuk orang yang sudah ngaji tapi akhlaknya belum baik, misalnya mudah marah, Bagaimana cara kita berdakwah di lingkungan awam mau menyampaikannya tapi kurang ilmu dan tidak bisa mengatur emosi lebih baik berdakwah diem atau tunjukkan dengan akhlak yang baik takut mulutnya dengan lisan yang buruk menyebabkan seorang terhalang hidayah darinya. Alhamdulillah, berdakwah tetap merupakan satu kewajiban di satu sisi sesuai dengan kemampuan kita. Berdakwah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mau menyampaikan satu masalah, tentu syarat pertama berilmu. Kita harus paham tentang masalah itu. Yang tidak paham jangan didakwahkan. Wong nggak paham kok dakwah, nanti ditanya malah bingungi nanti. Sehingga syarat pertama ilmu. Yang kedua, ekwati billah, ini hendaknya dia belajar untuk memperbaiki terus dirinya. Karena memang akhlak itu ada dua, ada akhlak yang tobiat, ada akhlak yang yaitu muktasab. Akhlak yang tobiat ini karunia Allah, dikasih penyabar, dikasih orangnya lembut, dikasih suka hati-hati. Ini termasuk pemberian Allah yang masya Allah. Tapi seandainya kita belum diberikan itu, maka harus berlatih. Kata Nabi, innamal ilmu bita'allum wa innamal ilmu bitahallum. Ilmu itu dicari dengan cara belajar, sikap helm, sikap santun itu dicari dengan cara belajar untuk bersikap santun. Demikian pula marah. Marah ini bisa menjadi perangai. Tapi tidak boleh kemudian kita pasrah dengan perangai itu karena Allah akan merubah sesuai dengan usaha kita. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi Allah akan merubah apa yang menjadi usaha kita sebagaimana Nabi ingatkan kepada sebagian sahabat yang punya perangai seperti itu nasihatnya la tahdhab. La tahdhab. Nah, untuk mem, untuk supaya tidak memicu kemarahan diantaranya satu uh, ingatlah semua yang berkaitan dengan keutamaan menahan marah. Yang kedua ingatlah semua keburukan marah. Marah itu ikhwan, Nabi katakan ikhwan, man kaduma uh, man ah, Man kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Barang siapa yang dia bisa menahan marahnya, maka Allah akan tutup aibnya. Kira-kira apa ya Hubungan antara menahan marah dengan menutup aib. Tertutupnya aib. Ah, kira-kira apa? Kemampuan menahan marah dengan tertutupnya aib. Apa kira-kira ikhwan? Ikhwan, kalau sudah marah orang itu kadang-kadang karena nggak terkontrol. Itu kadang-kadang walaupun ustadz Walaupun Ustad, itu kalau sedang marah kadang-kadang loh, bukan semua Ustad kadang-kadang. Itu sampai kebun binatang kamusnya keluar semuanya. Isi WC tidak dikeluarkan. Oh Masya Allah. Ustad orang terbelalak. Oh Masya Allah Ustad kayak gitu ternyata. Omongannya semuanya keluar kebun binatangnya keluar semuanya. Dari orang-orang sampai segede-gede keluarkan semuanya. Sampai isi WC dikeluarkan semuanya. Oh Masya Allah. Ini aib yang kayak gitu. Atau juga berkaitan dengan itu perbuatan. Karena orang marah itu yang dicari itu satu, marem. Marem, kadang nekak bojone ditekak, kadang piringnya diuncal ke sampai pecah, lemari ditendang sampai ambruk, bariku golek dewi mana. Rakoso sendiri. Padahal itu yang dibutuhkan. Maka kata Nabi Ikhwan, kalau marah kata Nabi, diem. Fa'idha ghodoba ahadukum falyaskut. Kalau kamu marah, diem. Jangan ngomong. Karena kalau ngomong, pasti omongannya itu jelek. Yang kedua, kata Nabi, kalau antum marah, itu merubah posisi. Dari uh, dari tinggi ke rendah. Bukan dari rendah ke tinggi lagi turun nesu malah ngatek. Enggak, dari ngatek kemudian duduk. Kalau duduk belum juga hilang delosor. Sehingga betul-betul marahnya hilang. Dan marah itu biasa. Para sahabat juga mereka terkena marah. Ali pernah marah, kemudian pergi, kemudian tiduran di tanah, di, di masjid, di tanah. Kemudian juga di antara ikhwan wudhu. Kata Nabi, hendaknya wudhu supaya bisa menyiram mangar-mangarnya api yang ada di wajah yang dari syaitan. Kemudian juga diantaranya bertawud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diantara yang Nabi anjurkan berkaitan dengan ketika seorang dia marah dan juga menghindari tempat-tempat yang menimbulkan marah. Menghindari tempat-tempat yang memicu dia kemudian gampang marah. Intinya belajar untuk bisa mengendalikan marah dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Saya kira itu ya kawan, kita cukupkan aja pembahasan kita. Saya kira itu dan segala kurang minta maaf. Terima kasih banyak atas segala perhatian ikhwan dan akhwat sekalian. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita istiqomah kemudian memberikan kepada kita semangat untuk senantiasa mendekat kepada Allah sehingga kita kembali dalam keadaan khusnul khatimah dan dipanggil sebagai al jannah ya ayatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Allahumma asir lana dinana alati wa ismatu amrina Allahumma asir lana dunyana alati fiya ma'asuna Allahumma asir lana akhiratana alati fiya ma'aduna wajalil hayata Ziarah lana min kulli khair وجعل ja'alil راحة rahatan lana min kulli وصلى الله على نبينا محمد وعلى wa وصحبه وسلم. wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.